المشابه والتقليد بين المتشبه والمتشبه والمتشبه به والمقلد والمقلد تحليلا علميا رائعا ينبغي أن يكون فائدة من فوائد علم النفس والاجتماع وقد ثبت ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم حيث بين وأكد أن المشاركة أن المشاركة بين المتشابهين في الهدي والمتشابهين بين المتشابهين في الهدي الظاهر وهو المظهر مظهر وهو المظهر والسلوك والسلوك لابد أن تورط بينهما شعورا واضحا بالتقارب والتعاطف والتواد فإذا حدث أن مسلما تشبه بكافر في مظهره وعاداته وسلوكه ولغته أو شيء من ذلك فإنه لابد أن يورث بينها بينهما شعورا بالتقارب والمودة وهذا ما شهد به الواقع فضلا عن بيان الشرع وما وموافقة وموافقة الأكل وقديما قالوا إن الطيور على أشباهها تقع وهذا وهذا مثل صحيح يوافق يوافق سنة الله في خلقه Apakah halal al-mu'alif penulis telah memberikan tahlil analisa asal tasawuf tentang dampak pengaruh tasawuf dan taklid antara orang yang menyerupai wal mutasyabah dan orang yang diserupai antara yang mengikuti wal dan yang diikuti tahlilan analisa yang analisis yang ilmiah ra'ian yang ilmiah dan yang sangat indah yang bagi sepatutnya menjadi kaidatan dan kaid ilmu nafsi salah satu kaidah dalam ilmu psikologi bagi istimak dan sosiologi yang membaca masyarakat Maka pada tanpa dapat ada yang sahih berupa sabda Nabi SAW mentasyah fi siapa yang menyerupai kelompok orang bahwa minhum maka dia adalah bagian dari mereka Supaya nak penulis menjelaskan wa akad dan menegaskan anal kata punya kesamaan di antara dua orang yang saling menyerupai di hadis az-zahir dalam penampilan lahiriah yaitu madhab penampilan, musluk dan perilaku labuda harus labuda pasti turis atau itu menghasilkan di antara keduanya seorang perasaan yang sangat jelas tanpa takarub adanya kedekatan atau adanya hubungan tawadud bukan saling mencintai Faidah hadas maka jika terjadi anak musliman seorang muslim Tasyab bahabi kafirin menyerupai orang kafir dalam mazhari penampilannya wa adati dan kebiasaannya wa dan perilakunya dan bahasanya au syai'in mindalika atau sesuatu yang lainnya fa inna buddha maka pasti waris akan menghasilkan di antara keduanya seorang perasaan atau adanya perasaan saling dekat adanya kedekatan wal mawaddah dan rasa cinta Wahada masyahidu bil waqi' dan ini adalah sesuatu yang diakui ah. oleh realita. Fadlan lebih-lebih terdapat penjelasan syariat dan dicocokkan juga oleh al-akal, oleh logika. Di masa silam dikatakan ada pepatah yang mengatakan kepada Arab mengatakan inna tuyuro ala asbaiha taqau. Sesungguhnya burung itu akan bertengger eh, bersama sesamanya. Burung itu akan kumpul dengan sesamanya. Merpati ya kumpulnya sama merpati. Agak sama gagak, nggak mungkin tidak sama merpati. Wahada masalun sahih ini adalah permisalan yang benar yang sesuai dengan sunatullah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk. Tuh. وبعد أن قرر المؤلف هذه القاعدة قاعدة تأثر المقلد تأثر المقلد تأثر تأثر المقلد بالمقلد بالمقلد ليبين أثر تصفها تشبه أثر التصفه على عقيدة المسلمين ودينهم ضرب لذلك أمثلة واقعية يدركها يد يدرك يدركها يدركها كل آكل بصير بصير كل آكل بصير فيقول إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تنا- تورث تورث تناسبا وتسا- وتساقلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما موافقة ما موافقة ما موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن ال- فإن ال- فإن اللابس لا ثياب لثياب أهل العلم لثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه يجد في نفسه نوع nau'a indima nau'a indima min ilaihim bisa, wallabisa bisa nasya nasya bil jundi Nasya bil jundi bisa nasya bil jundi al maqatilati al muqatilati al muqatilati masalan yajidu fi nafsihi yajidu fi nafsihi naw'a takhluqu bi akhlaqin takhalluqin bi akhlaqihim wa yasiru wa yasiru tabuhu متقاضيا لذلك ومن ناحية ومن ناحية أخرى يشير المؤلف مرة ثانية إلى أن تشبه إن أن تشبه الظاهر الظاهرة زي والشكل والسلوك والآدات لابد أن يورث نوع مودة ومحبة wa mawalat wa mawalat wa mawalatan baina baina mutasabbihaini fil batini yusamma inda ulama in nafsi al suur suur kama kama anna al aidan fil batini tawru fal muslimu allazi yusab yatasabbahu yatasabbahu bil kufari bi ay naw'in min anwa'i tasabbuhi az-zahiri fi libasihi aw adatihi aw harakatihi fa inna zalika fil ghalibi yadullu ala annahu ladayhi su'urun ba su'urun batiniyun illam illam yujahir bihi bi maudatin bi mawaddatin bi mawaddatin ma yatasabba ma ha ma yatasabbahu bihim fa inna tasabbaha inna ma yasduru an ijabin wa ihsasin bi tafawuqin bi tafawuqil akharina bi tawaffuqil akharina alaihi nah. Bapak dan setelah mu'alif penulis me menetapkan hal di kaidah atau kaidah di atas bahasanya ada adanya pengaruh dalam batin dan disebabkan kesamaan dalam zahir itu kaidah tata atur kaidah pengaruh mukalid dengan mukalat orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti liubayin untuk menjelaskan pengaruh atau dampak tasabuh bagi akidah kaum muslimin dan agama mereka. maka beliau membuat amsilatan waqiatan contoh yang realistis tentuha bisa dipahami kulu akilin oleh setiap orang yang berakal basirin nanti e, memiliki pandangan Dia mengatakan inal kata tasnya kesamaan dalam penampilan lahiriah akan menyebabkan tanah suban kecocokan, kesakulan, keserasian di antara dua orang yang saling menyerupai. Yakudu itu akan mendorong atau menyeret ila muwafaqati maksud akhlak akan timbulnya kecocokan dalam akhlak wal akmal dan dalam amal ini adalah ampun maksudun sesuatu yang indrawi sesuatu yang bisa ditangkap dengan indra contohnya fa'inna lapis maka orang memakai pakaian ulama seorang yang meniru pakaian nama pakaian ciri khas eh, ulama di tempatnya masalah misalnya maka ia jidu nafsihi maka dia akan dapatkan dalam dirinya sejenis yang indimam ketergabungan merasa sebagai bagian atau tergabung ilahi dengan mereka demikian juga Allah habis orang memakai pakaian tentara tentara tempur masalah misalnya dan seorang anak misalnya si anak tentara dan nyoba pakai pakainya bapaknya maka apa yajid ini maka dia akan dapatkan dalam dirinya nok semacam berakhlak dengan akhlak mereka akan bergaya sebagaimana gaya bapaknya nanti juga akan ikuti cuma sekedar awalnya itu karena pakai pakaian bapaknya bapaknya tentara dia pakai wah terus dia berkaca wah sudah cakep maka dia akan jalan nanti menirukan bagaimana bapaknya berjalan dia akan menirukan uh, eh, karena ada dorongan untuk berakhlak dengan akhlak mereka sebabnya apa karena pakaiannya sama Wayasiru tabuhu dan jadilah tabiatnya itu mutakodian mendorong lidalika untuk itu. Wamin nahiyatun ukhra dari sisi yang lain, dari aspek yang lain. Yusiru Mu'alib penulis mengisyaratkan untuk yang kedua kalinya bahasanya keserupaan secara lahiriah izi dalam model pakaian syakli dalam bentuk pakaian, suluk, perilaku, dan kebiasaan, buddha pasti menghasilkan nau sejenis rasa cinta. Wa mahabbah dan rasa cinta. Wa mualatin dan kedekatan di antara dua orang yang saling menyerupai fil batin dalam aspek batinnya. Sesuatu yang sama disebut oleh para ulama ulama unas para pakar psikologi ada kesamaan dalam Allah su'u alam bawah sadar su'ur itu merasa sadar la su'ur tidak sadar sadar maka ada maka akan menimbulkan rasa cinta dan kedekatan ini ada di alam bawah sadar manusia sebagaimana mahabbah rasa cinta yang ada dalam batin manusia terkadang itu menghasilkan tanasub batasakul kesamaan dan kesupaan dibahir dalam penampilan lahir, penampilan lahiriah. Fal muslim maka seorang muslim yang menyembah orang kafir di nau'in dengan ben, di nau'in min anwa'i tasabuh dengan berbagai bentuk <coughs> tasabuh lahiriah dibaca dalam pakaian, dalam kebiasaan, dalam gerakan. Pak inna dzalika fil ghalib, maka itu fil ghalib umumnya ya dulu menunjukkan ala annahu bahasanya ladahi pada diri muslim itu suuran batinian ada perasaan batin jika dia tidak perang perangan dengannya ada perasaan batin bi mawat batiman mencintai orang yang dia serupai karena yang namanya tasawuf ini namanya hanyalah muncul dari perasaan kagum wa isas dan merasa kita fawqil akhirin unggulnya orang lain yang dia daripada dirinya hmm, terus قال جبريل وكانت بينهما مشابهة في الإمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك وكان بينهما من من من الاختلاف أكثر مما بين غيرهم غيرهما وكذلك تجد أرباب أرباب الصناعة الدنيوية الدنيوية يألف بعضكم بعضا ما لا يملكون غيرهم حتى إن ذلك يكون مع المعادة والمحاربة <coughs> ثم يقول فإذا كانت كانت المتشابهة فإذا كانت المشابهة مشابهة مشابهة في أمور في أمور في أمور دنيوية دنيوية turisul mahabbata wal mawalata wal muwalata wal muwalata fa kaifa bil bil musyabahati fi umuri diniyatin fa inna isla'aha ila nau'in minal muwalati mawalati aksaru wa asyaddu wal mahab wal mahabbatu wal muwalatu lahum tunafil imana wa alaihi famushabahatu ahli kitab wal aajimi aajimi wa aajimi aajimi wa nahwihim labudda an tuhira illa turitu an turitu an turika an turika illa muslimina nau'a mawaddatin lahum au hiya alal aqalli madhannatul madhannatul mawaddati fatakunu muharramatun muharramatan muharramatan min hadzal wajhi saddan lidari ati wa wa hasman bi adati kufil kafirina wal wala'i lahum fadlan an kauniha muharramatan min wujuhin akhra bin nususin waridati wa ghairiha walaysa hada min khasaisi asri muallifi kama yatawahhamuhu ba'dun nas bal huwa sunnatullahi fi khalqihi fi kulli zamanin wa kulli makanin wa ala ayyi halin fa innana fi aslina al hadiri khilatil khilatil umami wa masafati wa wal madinati wal madaniyati wal madaniyati ala nas wama yakhusu dzalika yakhusu dzalika min taqlil min taqlil tamayyuzi bainal umami wasyu'ubi illa annana nudriku bi wuduhin anna tilkal fi'ati fi'ati minal muslimina allati tatashab tatashabbahu bil ifriji fi libatihim au suruhihim wa adatihim wallati taqtadu as takalumu takaluma takaluma bilugatihim wa tatahatabu biha biistimrarin rarin annaha tamilun tamilu tamilu ila hubbihim wa tahdirihi wa tahdirihim wal ijabi bihim wa tastahmisu bihim wa dari al-muslimina al-mutamassikina bima hum alaihi min libatin wa sulukin wa adat. Nah. Tuma daraba yadribul mu'alif kemudian penulis membuat bagi apa yang telah dia sebutkan masalah ahal contoh yang lain min waktu inas yang diambil dari realitas manusia. Lo katakan seandainya berkumpul dua orang bisa dalam satu safar, satu, satu perjalanan, atau baladin akhar, atau negeri yang jauh maka wakanat bainahuma musyabahatun dan ganti antar keduanya ada kesamaan atau kesumpaan dalam serbannya atau dalam pakaiannya atau dalam bentuk rambutnya atau kendaraannya makhluk dan semacamnya lakana tentu akan timbul di antara keduanya dengan e, kedekatan hati aksar lebih banyak daripada dengan yang lainnya ada orang e, sama-sama dan ketemu di di Saudi e, sama-sama ketemu dan itu ada ciri khas orang Indonesia sama-sama pakai peci hitam kita. maka di balat ghoret dia bukan di, di di tempat yang lain ada peci hitam lihat gitu baru lihat saja sudah ada kata tautan hati pakainya sama dengan saya itu teman saya pak Baru lihat saja sudah ada ketepatan Di baladin Berhid Kok dengar omongannya Kok bacanya Bahasa lombok ini Ini bahasa lombok Teman saya Sama-sama Lombok ketemunya bukan di Lombok, ketemunya di Jakarta ketemunya di Jogja atau di tempat yang lain maka bisa langsung lebih akrab daripada yang lainnya kemarin yang sudah kumpul sama lama sama orang ini biasa aja teman biasa aja ini baru datang karena adanya kesopaan kesamaan langsung terjadi kedekatan melebihi dari yang bergaul lama dengan akar mimah Baina Maka dari demikian pula Tajib kau dapatkan arba sinaat aduniawiyah e, eh, Para e, Pembuat atau ya, sinaat ya, Orang yang membuat industri mungkin buat apa Ya lifu maka ada kedekatan Sebagian mereka dengan sebagian mereka Satu hal yang eh, Layak lifuna gairahum tidaklah mereka memiliki kedekatan dengan yang lainnya. Sama-sama penjahit punya kedekatan, sama-sama punya pekerjaan yang sama, pekerjaannya sama. Itu bisa kemudian cuma kesamaan pekerjaan bisa menghasilkan kedekatan. Hatta inna dalika sampai-sampai sehingga hal tersebut meskipun ada permusuhan dan permusuhan. Meskipun ada persaingan bisnis ya, di antara keduanya karena pekerjaannya sama, ya, sama-sama menjahit misalnya atau sama-sama ya, tukang fotokopi misalnya namun ada kedekatan meskipun ada permusuhan ada persaingan Pemayakul kemudian eh, Syekhul Islam mengatakan maka jika musyabah kesamaan dalam perkara duniawi itu tua Rasul Mahabbah menghasilkan rasa cinta dan mualat kedekatan maka bagaimanakah kesurupaan dalam perkara-perkara agama Fa'inna ifdo'aha maka eh, <clears throat> maka menyebabkan ilan no'inil mualat sejenis wala atau loyalitas atau kedekatan tentu aksar lebih banyak dan lebih kuat sedangkan mahabbah wal muwalat lahum <coughs> rasa cinta dan loyal kepada mereka orang kafir itu bertentangan dengan iman Walid dengan keterangan di atas maka musyabahah menyerupai ahli kitab orang ajam yang kafir dan yang lainnya lah Buddha pasti waris akan menghasilkan inggal muslim pada diri seorang muslim nak mawadatin lahu artinya rasa cinta pada mereka oh ya alal akal atau alal akal minimal natul mawadah, kemungkinan besar akan menghasilkan cinta kalau bukan menghasilkan cinta maka kemungkinan besar menghasilkan cinta sehingga muharramatan haram min hadal wajah dari alasan ini dan dengan rangka dalam rangka menutup jalan kerusakan wahasman dan memotong diadatin adatin ubil kafirin kebiasaan rasa cinta dengan orang kafir dan walak dengan mereka Faklan lebih-lebih min kau nih bahasanya musyabahah dengan orang kafir ini muharmatan telah haram dari aspek-aspek yang lain berdasarkan nas-nas al-waridah yang datang tentang masalah ini dan yang lainnya. Maka jika melihat dengan pertimbangan akli adanya pengaruh antara eh, di antara dua orang yang saling meniru, tidak ada pengaruh, yaitu akan menimbulkan akan jadi jalan timbulnya rasa cinta. Maka dengan pertimbangan akli ini, maka bisa kita katakan rasa itu haram dan maka satu zari'ah. Eh, tadi penjelasan beliau tadi adalah dalil akli yang menunjukkan dampak pengaruh tasyabuh. Itu jika kita bawa dan kita timbang dengan syariat maka menyebabkan kita mengatakan ini perlu ditutup, perlu dilarang satu dari ya. karena ini adalah jalan pada asalnya ini menurut dalam peka mubah, mubah pakai baju macam-macam mubah. Akan tetapi ini menghasilkan kemudian rasa cinta dan wak dengan orang hukumnya haram. Bahkan bisa kafir dalam rangka satu ah maka diharapkan itu dari pertimbangan ini ini dari satu sisi pertimbangan padahal terdapat dalil-dalil tegas yang menegaskan jelas-jelas haram maka lebih-lebih eh, dengan adanya dalil-dalil tegas yang jelas yang banyak menunjukkan haram walai sahada dan ini bukanlah uh, khasais karakteristik atau ciri khas yang terjadi di masa mu'alif adanya kesamaan antara Eh, dua orang yang saling meniru. Bagaimana salah paham sebagian orang? Bahwa bahkan dia adalah sunatullah, aturan Allah untuk makhluknya di setiap zaman dan di setiap tempat. Wa ala dan dalam keadaan apapun. Fa'inana maka kita di zaman eh, di asrun al habib di masa saat ini Orma meskipun ikhtilatul umam terdapat e, eh, percampuran campur baur berbagai bangsa takarob dan dekatnya jarak dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi waturianil hadarah dan berkuasanya peradaban dan kemajuan ya syarat alanas mendominasi uh, umumnya orang wa suhu suhudalika dan apa yang ditimbulkan oleh hal itu min taklil yaitu semakin sedikitnya tamayus perbedaan antara berbagai bangsa dengan bangsa yang lain wasu'ub dan rakyat dengan rakyat yang lain Ila akan tetapi anak nutrik kita dapatkan dulu dengan jelas. Pastinya kelompok-kelompok itu, yaitu kelompok-kelompok kaum muslimin, alat yang tasyabah yang menyerupai menyerupakan diri mereka dengan orang-orang Eropa dalam pakaian, dalam perilaku, dalam kebiasaan dan kelompok yang terbiasa berbicara dengan bahasa mereka dan berdialog dengan bahasa tersebut bistimror dan bukan hanya karena hajat terus menerus maka kita dapatkan kelompok-kelompok ini orang-orang ini tamilu ila hubbi cenderung mencintai orang kafir, orang Eropa yang kafir. takbir menghargai mereka dan kagum dengan mereka, tak tahnis bihim dan merasa senang dengan mereka. Bahkan lebih parah lagi tas dari merendahkan kaum muslimin al-mutamassikin yang berpegang teguh bimahum alaih dengan eh, apa yang mereka pegangi berkaitan dengan masalah pakaian, kebiasaan, eh, perilaku dan kebiasaan. Ini tidak benar kalau ini cuma di masa mu'alaf. Meskipun di zaman globalisasi sekarang yang katanya sudah tidak ada lagi hampir tidak ada lagi perbedaan satu bangsa dengan bangsa yang lain, ya, tapi tetap ada ciri-ciri khas orang kafir dan orang yang me menyerupai orang kafir maka di dalam diri mereka sebenarnya rasa cinta dengan orang kafir kagum dengan orang kafir apa apa muji orang kafir apa apa muji orang kafir menyanjung orang kafir وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم وسائر المخلوقات على تفاعل على تفاعل بين شيئين المتشابهين وكلما كانت المشابهة مشابهة أكثر كانت المشابهة أكثر كان كان تفاعلي في كان التفاعل في الأخلاق كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم حتى يؤول الأمر حتى يقول الأمر إلى أن إلا أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط وكذلك الأقص وكذلك الأقص أيضا فإن المسلمين المتمسكين بهدي الإسلام آه، والبعيدين والبعيدين والبعيدين من مشابه عن عن عن مشابه عن مشابهة الأمم الأخرى هم أكثر هم أكثر نفرة نفرة وأقل مودة لغير المسلمين وأمر وأمر آخر آخر خطير أيضا وأمر آخر خطير أيضا على المسلمين وهو أنه لا لا يقتصر لا يقتصر التشابه التشابه التشابه بين المسلم والكافر على على المودة الظاهرة بينهما بل قد يصل إلى إلى الأمور الاعتقادية والفكرية الباطنية فإن المسلم فإن المسلم الذي يقلد الكافر يقلد الكفار في في الحدي الظاهر يقوده ذلك على وجه المساوقة وتدرج الخفي إلى الخفي إلى إلى الخفي إلى التأثر إلى إلى إلى إلى التشاؤر تأثر إلى تأثر باعتقاداتهم الباطلة وهذا الأمر كذلك ندركه الآن بين المتفرنجين متفر متفرنجين الذين يشكون يشكون حياة الغربية حياة الغربية حياة الغربية فأكثرهم يحمل أفكارا واعتقادات غربية غريبة غريبة عن الإسلام بل قد تكون إذا هدامة هدامة تنا- تن- تنافي العقيدة تنافي العقيدة ال- عقيدة تنافي العقيدة الإسلامية الصحيحة فاعتقادهم فاعتقدهم فاعتقاد فاعتقادهم أن القوانين الغربية الغربية الغربية مت- فوقة متفوقة على ش- آه، شريعة شريعة الإسلامية الإسلامية ثم تطبيقهم تطبيقهم ثم تطبيقهم لهذا واعتقادهم أن الإسلام أن أن الإسلام الإسلام دين دين عبادة دين فقط عبادة فحسب فحسب فحسب ولا صلة له ولا صلة له بحياة الناس وعلاقاتهم وازدراؤهم وازدراؤهم للمتمسكين بالإسلام وغير وغير ذلك مما يدركه المسلمون اليوم وما يعان وما يعانونه من هذه الفئة من هذه الفئة التي تسيطر تسيطر تسيطر على أغلب البلاد المسلمين كل ذلك إنما هو نتيجة نتيجة لما لما سبق أن قرر أن قرره المؤلف مما يحدثه التشابه التشبه بين المسلمين والكافر والكفار والكفار من آثر من آثر في في الظاهر في في الظاهر الظاهر. والباطن Dan demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala jabala memfitrahkan manusia bahkan seluruh makhluk ala tafaul adanya keterkaitan antara dua sesuatu yang saling yang menyerupai maka semakin musyabah keserupaan itu aksa semakin banyak maka keterkaitan keterpautan dalam akhlak dan sifat itu semakin sempurna hatta ya'ula sehingga berakhirlah al-amru perkaranya Allah ya tamayas tidak ada perbedaan di antara keduanya daripada yang lain kecuali dengan bendanya saja Demikian pula sebaliknya. Fa'inal muslimin, maka kaum muslimin yang berpegang teguh dengan jihad lil Islam. Penampilan yang diajarkan oleh Islam yang jauh dari menyerupai bangsa-bangsa yang lain, umat-umat yang lain. Mereka adalah orang-orang yang lebih banyak nafrah, jauh, dan lebih sedikit rasa cintanya dengan non-muslim bagaimana orang yang kaum muslimin yang menyerupai orang kafir itu Eh, memiliki kecintaan yang besar dengan orang kafir maka sebalik kaum muslimin yang eh, jauh dari tasawuf dengan orang kafir itu lebih sedikit cintanya dengan orang kafir dan lebih benci dengan orang kafir dan perkara lain yang berbahaya itu juga bagi kaum muslimin adalah layak tasir tasabuh kesurupan itu tidak hanya terbatas antara muslim dan kafir dalam masalah kecintaan secara lahiriah saja bahkan terkadang ya selalu sampai kepada perkara keyakinan, pemikiran batin. Fa'inal muslim karena seorang muslim yang menyebut orang kafir fil Allah ya dalam perilaku lahiriah ya kuduhu maka perilakunya itu menyeret dia ala wajil musawakati dengan bentuk menyeret watajarud dan pelan-pelan al yang samar untuk ta'asur terpengaruh dengan akidah orang kafir yang batil. Wahadal amru dan perkara ini kadalika seperti itu nutriku kita pahami. Al-an sekarang baina mutafarin jina orang-orang yang belaga seperti orang Eropa yang mereka demikian isyak sangat cinta dengan kehidupan darat. Pak umum maka mayoritas mereka Yahmil membawa pemikiran dan akidah yang aneh dari Islam. Bahkan akidah tersebut menghancurkan Islam. Kunafi bertentangan kepala belakang dengan akidah Islam. Oh. Asahihah yang benar. Faktiqaduhum misalnya keyakinan mereka bahasanya undang-undang syarat itu lebih unggul daripada syarat Islam kemudian penerapan mereka terhadap undang-undang ini dan keyakinan mereka artinya Islam adalah agama ibadah bahas saja walasilah dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan manusia dan hubungan manusia Peristiwa umum dan penghinaan mereka terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam dan yang lainnya itu hal-hal yang pun muslimun bisa dipahami oleh kaum muslimin al-yawma pada hari ini dan apa yang yu'anunahu dan masalah yang yu'anunahu mereka hadapi gara-gara kelompok ini yang kelompok ini tasai ala ahlak menguasai mayoritas negeri kaum muslim kelompok yang pemuja budaya barat itu pada kenyataannya itu yang menguasai dan dominan di negeri kaum muslimin. Dan itu menimbulkan banyak masalah bagi Islam dan kaum muslimin. Kuludalika ini semua adalah nanti hasil dari keterangan yang lewat yang telah qararahu ilmu alif yang telah ditetapkan oleh mu'allif yaitu hasil apa ya? mayuh tisu apa yang dihasilkan oleh tasabut di antara kaum muslimin dan orang kafir. Asarin yaitu pengaruh di zahir dari sisi lahiriah wa dan sisi batiniah. Kawaid Wa itu asasi atau tasabbuh kaidah-kaidah asasi yang mendasar berkaitan dengan tasawuf. استطاع المؤلف من خلال استئراد الأدلة من القرآن الكريم ثم من السنة المطهرة الواردة في النهي عن التشابه المسلمين في الكفار وإجماع المسلمين في العصور الفاضلة على ذلك أي يوصلنا إلى النتائج التالية أن جنس المخالفة للكافرين والأعاتم ونحوهم أمر مقصود للشارع Wa anna tasabuha bihim manhyun anhu fil jumlati Fi amati umurihim ad-diniyati wa dunyawiyati Anna hunaka umuran khussat bin nahi wa waradat ya as-sunnatu fi ainiha kal bina'i 'ala al-quburi wa ittikhadha masajida wa halqil liha wa ifa'i syawaribi wa akli wa syurbi bishimali wa nahwi dalika anna mukhalafatahum fi amati umurihim aslahu lana nahnul muslimina fi dunyana wa akhiratina anna tasabbuha fi atin minal muslimina fil kufari amrun la budda ayaqah misdaqan bi ikhbari rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bidzalika wa anna Allah ta'ala hadara min wa amara al muslimina istimsaki fil haqqi wasabati wasabri rahma wuku'i tawa'ifa minhum bil mahduri anna ulaisa syai'un min umuril kufari di wa dunyahum illa huwa imma fasidun wa imma naqisun fi akibatihi hatta mahum alaihi min itqani umuri dunyahum qad yakunu tiba'una lahum fihi imma fi dunyana au akhiratina au ahadihima wa ilam nudrik dalika penulis mampu min khilal melalui pemaparan dalil-dalil dari Quran kemudian dalil dari sunnah yang suci yang warga ter terkait dengan larangan tasabuhnya kaum muslimin dan orang kafir dan ijma kaum muslimin di di masa-masa keemasan itu masa-masa salah ala dalika haramnya tasabun dengan kafir orang kafir itu adalah dalilnya Quran, Sunnah dan ijma' salah silana mengantarkan kita pada hasil-hasil atau kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama secara umum menyelisih orang kafir dan orang ajam, orang non Arab yang kafir dan semacam mereka ada perkara yang menjadi tujuan syariat dan tasabuh dengan mereka adalah terlarang berjumlah secara umum dalam mayoritas urusan mereka baik berkaitan dengan agama ataupun dunia. Kemudian ada beberapa perkara khusus yang dikhususkan oleh Nabi binahi dengan dilarang. Kalau tidak terdapat tentangnya as-sunnah dalil hadis secara khusus bi'ainiha. Semacam membuat bangunan di atas kubur, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, mencukur habis jenggot, eh, tidak memotong kumis, makan dan minum dengan tangan kiri dan semacamnya. Kemudian menyelisihi orang kafir dalam mayoritas perkara mereka itulah yang lebih baik bagi kita kaum muslimin untuk dunia kita dan akhirat kita. Kemudian tasabuh Tasabuhnya sekelompok kaum muslimin dan orang kafir dan perkara yang labuda pasti kok terjadi. Sebagai pembenar terhadap berita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan hal itu dan telah memerintahkan kaum muslimin istimsak untuk berpegang teguh dengan kebenaran sabar tegar dan sabar di atas kebenaran Orang Rohma pun wukuk terjatuhnya banyak kelompok kaum muslimin bil mahdur dalam larangan kemudian lain syai'un tidak ada satupun perkaranya orang kafir Baik berkaitan dengan agama ataupun dunia ilah kecuali Hasilnya adalah Fasid rusak atau tidak sempurna atau kurang bagus diakibati hasil akhirnya akibatnya atau sampai-sampai yang mahum aleh min ifqani umur dunyahum sesuatu yang mereka kerjakan dengan ikhwan dengan penuh ketelitian kegiatan yang perkara dunia mereka Terkadang ittibauna jika kita mengikuti mereka dalam perkara itu mudiran berbahaya. Baik berkaitan dengan perkara dunia ataupun akhirat kita atau salah satunya. Meskipun kita tidak menyadarinya. Maka meniru orang kafir itu hasilnya kalau nggak jelek minimal adalah tidak sempurna. Bahkan sampai-sampai eh, apa? urusan-urusan ya, orang kafir yang dilakukan dengan penuh ketelitian ya yang mereka katakan ini di apa di manajemen atau yang lainnya dengan penuh ketelitian macam-macam itu kalau di ditiru habis total itu malah berbahaya bagi kaum muslim ya. meskipun itu suatu hal yang bersifat duniawi dan itu satu hal yang mereka dapatkan dengan penuh ketelitian dengan pemikiran mereka. Itu kalau ditiru total kaum muslimin sering-seringnya adalah usaha. Sering-sering, tidak semua. Anak salah para filqarin al-fadilati kanu qad fahimu hadil qaidata fahman jalian wa amilu biha. Fastadalla al mualifu ala dalika bi ijma'il bi ijma'ihim ala tahdir muslimina min dalika wa ala sat sadhihim azari'ata ilaihi sama utira anhum min akwalin wa asalin wa mawakifa la takadu tusa waqad awrada min dhalika al-kathira wa yajibu 'ala al-muslimina al-yawma ayutriku hadha wa ya'malu bihi wa ayakunu hadirina min kulli ma yasduru min al-kufari min i'tiqadatin wa afkarin wa thaqafatin wa adatin wa adya'in wa ghairiha Fa innal kufar al yauma rahma ma hum alaihi min tafawukin fi umuri dunyahum laisa ladaihim ma yursidul muslimina ila al haqqi aw yahdihim li asbabil izzati wan nasri was sa'adati fa inna dzalika inna ma yakunu fi ruju'i li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tamassuki bil islami haqqan amal ifadatu mimma indal kufar al yauma min sina'atin wa ulumin tatbiqiyatin wa nahwiha fahada amrun akhar la alaqata lahu fi mawdu'i tasyabuhi lianna hadil uluma wa sina'ati laysat min khususiyatil kufari wa in ihtakaruha annaha imkanatun basyariyatun labudda an tatawaffara ingdaman yahrisu alaiha winmiha wa jiddu fi tahsiliha sawa'an kana musliman aw kafiran kama anastirata sinaati wa urumiha minhum la yu'addu min qabili at-tashabbuhi wa taqlidi di ana rasul sallallahu alaihi wasallam kana yastamilu ma yasna'uhu al-kufaru min libasin wa aniyatin wa nahmi dhalika Inama tariqatul ifadati mina minas sina'ati إذا صاحبها نقل adatihim وتقاليدهم ونظامهم ونظمهم وكل ما هو من خصائصهم فإن هذا min khasaisihim sesungguhnya salafus saleh di di masa-masa emas Islam kanu fahimu hadil kaidah mereka paham betul kaidah ini dengan pemahaman yang sangat gamblang dan mereka pun mempraktekannya penulis berdalil mendalil hal tersebut dengan ijma'nya para salaf untuk mengingatkan kaum muslimin dari hal itu dan menutup jalan eh, menuju ke sana. Dan apa yang dinukil dari mereka berupa perkataan dan perbuatan dan sikap latak aduh hampir-hampir tidak bisa dihitung. Fakat awal dan beliau bawakan di antara hal tersebut al banyak banyak yang dibawakan. Maka wajib atas kaum muslimin pada saat ini untuk memahami hal ini, wayak malubi dan mempraktekannya, dan hendaknya mereka hadirin waspada dari segala sesuatu yang muncul dari orang kafir, baik berupa keyakinan, pemikiran, budaya, adat, kebiasaan, mode pakaian, dan lain-lain. Fainal kufar maka orang kafir aliyah pada hari ini. Rohma meskipun mahum alaihi apa yang mereka miliki berupa tafawukin keunggulan dalam perkara-perkara dunia sesungguhnya tidak tidak ada pada mereka sesuatu yang membimbing sesuatu yang membimbing kaum muslimin kepada kebenaran kalau jika kaum muslimin mengambil apa yang mereka miliki itu tidaklah akan menyebabkan kaum muslimin terbimbing menuju kebenaran ini satu yang perlu diperhatikan tidak pula akan menunjukkan kaum muslimin sebab-sebab kemuliaan dan pertolongan atau kemenangan dan kebahagiaan. Itu tidak praktekkan semua apa yang mereka miliki itu bukanlah sebab kemuliaan kaum muslimin. Fa'inna dalika maka kemuliaan, kemenangan dan kebahagiaan hanya ada dirujuk dengan kembali pada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu dan berpegang teguh dengan Islam hakkan secara hakiki. Adapun memanfaatkan mimma inggal kufar apa yang ada pada orang kafir pada saat ini dan berupa berbagai barang pesawat terbang, pesawat tempur, memutar, wa ulumin fatqiyah atau ilmu-ilmu terapan dan semacamnya maka ini adalah perkara yang lain la ala lagu tidak ada hubungannya dengan tema tasawuf di hadil uluma karena ilmu-ilmu ini wasinaat dan barang-barang ini bukanlah ciri khas kufar orang-orang kafir meskipun mereka menimbunnya meskipun mereka menyembunyikannya karena ilmu-ilmu ini adalah imkanat kemampuan manusia kemampuan semua manusia labuda yang pasti antatawafal akan eh, terpenuhi pinjaman untuk orang yang yahris alaiha atau terwujud eh, pada orang yang semangat untuk mendapatkannya. Wihniha kemudian mengembangkannya. Wihjidu dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Tahsil. Baik dia muslim ataupun kafir. bagaimana memanfaatkan eh, barang-barang uh, yang seputar seorang kafir dan ilmu-ilmu terapan mereka ini beliau eh, gunakan ilmu terapan Eh ilmu terbukti ya karena kalau cuma ilmu-ilmu teoritis itu tidak perlu hadar waspada sama anak bagaimana istirahat impor istirahat itu impor asinaat benda-benda produksi mereka dan ilmu-ilmu mereka minum orang kafir itu layu adu tidak dinilai termasuk sejenis tasabu dan taklid dengan orang kafir dalilnya tadi yang pertama dalil akli karena itu bukan karena itu adalah kemampuan manusia murni siapa yang mau mengembangkannya maka dia bisa mendapatkannya maka dia bukan cipta orang kafir dalil yang lain adalah karena Rasulullah SAW karena istakmil menggunakan buatan orang kafir, melibas dan pakaian. Bahkan pakaian kesukaan Nabi itu pakaian Yaman, buatan Yaman dan Yaman itu adalah lagi Nasrani ketika itu. Wa aniatin dan benda dan wadah-wadah dan semacam itu. nama hanyalah cara Al-Ifadah memanfaatkan benda-benda produksi orang kafir Ida sahabat jika digandengi Jika dibarengi dengan Memindah adat mereka Wasakolit Tradisi mereka Wanubum dan sistem-sistem mereka dan semua hal yang min izin ciri khas mereka nah inilah yang al-mahsud Nah yang terlarang aslinya kalau cuma mata murni itu hasil produksi mereka tidak mengapa tetapi jika mengimpor hasil produksi ini kemudian ber, dibarengi dengan mengimpor ciri khas-ciri khas mereka dan ini jadi terlarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah